Ayol ikhwah, sekarang fitnah mungkin sudah dengan adanya alat telekomunikasi. Nampaknya nggak seorang pun hampir-hampir di antara talabah dan ikhwah yang tidak mendengar. Beritanya mengalir dari sana sini, tendang sana, tendang sini. Termasuk orang tua kita di rumah. Dengan adanya medsos, Banyaknya para majahil, orang-orang majhul ikut berperan di dunia maya. Bukan talib ilm. Belum pernah mencium aroma ilmu di pondok-pondok bahkan. Ikut bermain di dunia dakwah ini. Ikut berbicara di dunia dakwah ini